Al-Ghazali Rahmatullahi alaihim ajma'in Sebelumnya ini ada lagi kuis Ada tiga buku Dua buku kecil Satu agak besar Berarti untuk tiga pemenang Silahkan jawabannya ditulis sekarang aja di kertas Lalu dibawa ke depan seperti kemarin Laki perempuan Ikhwan akhwat dicampur Dengan diberi nama, alamat, nomor yang bisa dihubungi Kemudian dalam pertanyaan dibedakan ya kalau kuis ditulis saja kuis, pertanyaan ditulis pertanyaan supaya tidak tercampur. Pertanyaannya untuk kuisnya kemarin sudah dibahas bahwasanya di antara tanda hati yang sehat itu adalah lebih memperhatikan kebaikan amalan daripada amal itu sendiri. Jadi dia lebih memperhatikan bagaimana amal itu menjadi baik. Bukan sekedar amal yang dipikirkan. Tapi bagaimana amalnya bisa baik, bagaimana memperbaiki amal. Kemarin telah disebutkan yang dimaksud dengan memperhatikan supaya amal itu baik apa saja. Kemarin telah saya sebutkan ya, yang dimaksud dengan memperhatikan supaya amal itu baik apa saja. Ya. Ngerpek boleh ya. Di bukunya ada jawabannya. Ya, jawabannya ditulis di kertas dengan nama, alamat dan nomor yang bisa dihubungi. Kemudian selanjutnya kita masuk pembahasan yang baru qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala sumumul qalbi al-arba'ah. Empat racun hati. Sebelumnya yang lalu telah dibawakan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim rahmatullah alaihi melalui jalan sahabat Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu taala anhu bahwa fitnah atau keburukan-keburukan itu akan masuk ke dalam hati. Kalau sudah masuk ke dalam hati itu, maka dia itu membekas seperti orang yang tidur di tikar Membekas di tubuhnya Atau bukan hanya membekas Bahkan menghunjam Benar-benar masuk Seperti orang membuat anyaman-anyaman di tikar Nah sehingga Kalau fitnah atau segala keburukan itu kita masukkan hati Maka kalau ada kadung masuk itu membekas Bukan hanya membekas tapi menghunjam jadi kembali kepada kita Kita masukkan atau kita tolak Masuk satu Maka ternoktah Satu titik hitam Kalau kita tolak Maka ada satu titik putih Kemudian berikutnya Ada empat racun hati Di situ disebutkan bahwasanya ada ucapan salah seorang tabi'in Abdullah ibnu Mubarak rahimahullahu taala yang menjelaskan bahwa semua maksiat itu adalah racun hati. Semua maksiat adalah racun hati. Semua maksiat itu menjadikan hati sakit. Bahkan juga menjadikan hati binasa. Abdullah ibn Mubarak rahimahullah taala mengatakan, "Ra'aitu dhunuba tumitul quluba wa qad yuritu dhulla idmanuha wa tarku dhunubi hayatul qulubi wa khairun li nafsika isyanuha." Aku melihat dosa-dosa itu menjadikan hati mati. Bahkan terus-menerus mengerjakan dosa bisa menyebabkan kehinaan. Sedangkan meninggalkan dosa-dosa akan menjadikan hati itu hidup. Dan yang terbaik bagi diri Anda adalah tidak melakukan dosa-dosa. Yaitu mendurhakai hawa nafsu, tidak mengikuti hawa nafsu. Sehingga orang yang ingin hatinya selamat, hatinya hidup, maka harus membersihkan hatinya daripada dampak-dampak yang ditimbulkan oleh racun-racun kemaksiatan itu. Jadi kalau orang kena racun, kan pertama-tama racunnya dikeluarkan. Kemudian dia berusaha membersihkan bekas-bekas racun itu. Nah demikian pula kita kalau ingin hati kita bersih Racunnya adalah maksiat Maksiatnya dikeluarkan Maksiat sudah keluar Yang tinggal sekarang adalah bekas-bekasnya Maka bekas-bekasnya pun juga berusaha untuk dibersihkan Setelah itu menjaga Jangan sampai kena racun lagi Seandainya di tengah jalan kena racun lagi, maka mencari penawar lagi. Mencari penawar, segera taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar minta ampun kepada Allah dan melakukan kebaikan-kebaikan karena kebaikan bisa menghapus dosa-dosa. Innal hasanat yudhibna as Sesungguhnya kebaikan-kebaikan menghapus keburukan-keburukan. Wa atbi'is sayi'atal hasanata tamhuha. Kalau kita, kalau Anda berbuat buruk, maka segera berbuat baik. Karena kebaikan setelah keburukan bisa menghapus keburukan tersebut. <clears throat> Di sini disebutkan empat racun hati. Apa saja empat racun hati itu? Yang pertama-tama fudulul kalam. Fudulul kalam nanti ada penjelasan panjang lebar yaitu banyak bicara. Yang kedua, wa fudulun nazar, banyak memandang. Yang ketiga, wa fudulut ta'am, banyak makan, kelebihan. Yang keempat, wa fudulul mukhalatah, banyak bergaul. Nanti masing-masing ada penjelasannya. Kenapa kok cuman Empat racun hanya hanya empat racun ini saja. Apa tidak ada yang lain? Maka jawabannya empat racun ini karena yang paling banyak menyebar. Karena yang paling banyak kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan ternyata empat racun ini juga yang paling dahsyat pengaruhnya terhadap kehidupan hati. Mari kita lihat yang pertama Fudulu Al-kalam Kelebihan dalam bicara Maksudnya kelebihan dalam bicara itu nanti intinya adalah Berbicara sesuatu yang tidak ada perlunya Apalagi berbicara tentang sesuatu yang diharamkan Di dalam kitab Antum Kitab antum Tazkiyatun Nafas itu ya. Tazkiyatun Nufus itu sebenarnya cetakan lama. Syekh Ahmad Farid itu punya edisi revisi. Namun karena yang diterjemahkan edisi lama, maka pakai edisi lama aja supaya tidak membingungkan. Beliau punya edisi revisi yaitu yang sudah membuang hadit-hadit yang dhaif, dibersihkan dari hadit-hadit dhaif. Jadi yang ada di antum itu edisi lama. Sehingga masih ada hadis-hadis Eh tapi diterangkan di situ di catatan kakinya ada keterangan hadisnya dhaif. Termasuk beberapa saat lagi ada beberapa hadis dhaif. Kenapa dimasukkan kitab ini? Karena hadis dhaif tersebut maknanya adalah sahih. Jadi ada istilah ya, hadis itu dhaif, sanatnya lemah tapi maknanya sahih. Kenapa maknanya sahih? Karena maknanya sama dengan ajaran Al-Quran Sama dengan ajaran As-Sunnah Maknanya sesuai dengan realita Walaupun gak ada hadis ini pun Tetap ada makna seperti ini Hadis yang pertama Di musnad Imam Ahmad Rahimahullahu ta'ala <clears throat> Yang mana sanatnya da'if Tapi maknanya sahih melalui jalan sahabat Anas radhiyallahu taala anhu yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه tidak akan lurus iman seorang hamba sehingga lurus hatinya dan tidak akan lurus hatinya sehingga lurus lisannya. Ini hadisnya dhaif sanatnya tapi maknanya benar. Orang kalau mulutnya rusak, hatinya rusak, imannya rusak. Betul. Betul sekali sesuai dengan realita. Jadi bahwasanya lisan ini dampaknya besar. Kalau ada lisan nggak lurus, lisannya bengkok, hatinya ikut bengkok imannya ikut bengkok juga. Kemudian juga hadis riwayat At-Tirmidzi rahimahullahu taala di situ diterangkan di catatan kaki sanatnya dhaif tapi maknanya benar, maknanya sahih. Melalui jalan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala marfu'an marfu'an itu sabda Nabi. <clears throat> Jadi kalau marfu sabda Nabi ya Bagaimana ucapan daripada Al-Imam al baikuni Di dalam mandumah al baikuniyah Tentang ilmu mustalahul hadith Ya, wa ma udhifa lin-nabil marfu'u. Yang dinisbahkan kepada nabi namanya adalah marfu'. La tuqtirul kalama fi ghairi dzikrillah. Jangan banyak bicara selain ingat Allah, selain dikir kepada Allah. Fa inna kathratal kalami bi ghairi dzikrillah qaswatun lil qalbi. Karena banyak bicara selain dikir kepada Allah itu bisa menyebabkan kerasnya hati. Wa inna ab'adan nasi 'anillahi al-qalbul qasi. Dan sesungguhnya manusia yang paling jauh dari Allah adalah manusia yang punya hati keras. Manusia hatinya keras itu jauh dari Allah, kaku, keras, ya, keras kepala, kepala batu, itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Ini maknanya benar, maknanya sahih. Bahkan Al-Qur'an juga mencelakan orang yang hatinya keras tumma qasat qulubuhum tumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati au ashaddu qaswah ya keras seperti batu bahkan lebih daripada batu Kemudian juga ucapan sahabat Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala ini juga disebutkan di catatan kaki sanatnya Daif Ucapan Ibnu Umar ya Ucapan sahabat Umar Namanya itu adalah Mauquf Kalau sabda Nabi Marfu Kalau ucapan sahabat Mauquf Kalau ucapan tabi'in Makatu' <clears throat> Namun sekali lagi Walaupun sanatnya daif Maknanya adalah benar Man kathura kalamuhu Kathura sakatuh. Waman man kathura saqatuhu kathurat dunubuh Waman man kathurat dunubuhu kanatin naru aulabih Barang siapa yang banyak berbicara maka banyak jatuhnya Siapa yang banyak jatuhnya maka dia banyak dosanya Siapa yang banyak dosanya maka neraka yang lebih pantas. Neraka lebih pantas. Subhanallah. Semua bermula dari banyak bicara, banyak jatuh, banyak jatuh, banyak dosa, banyak dosa, neraka yang lebih pantas. Nas'alullah assalamah salamah Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keselamatan dan afiyah di dunia akhirat terutama dari dampak-dampak lisan ini. Kemudian setelah itu dibawakan hadis yang sahih. Hadis yang sahih riwayat At-Tirmizi, Al-Hakim dan yang lain-lainnya melalui jalan sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu <clears throat> yang mana hadis ini sebelumnya ada penjelasan panjang lebar dari Rasulullah Muhammad SAW tentang amalan-amalan dalam Islam. Setelah itu Rasulullah Muhammad SAW mengatakan kepada sahabat Mu'ad Ala uqbiruka bimalaki dalika kulli Wahai Mu'ad maukah kamu aku beritahu inti semuanya itu Lalu sahabat Mu'ad menjawab Bala ya Rasulullah Iya ya Rasulullah saya mau intinya apa <clears throat> Kemudian Rasulullah Muhammad SAW memegang lidahnya fa'akhadha filisani memegang lidahnya. Ya, lidahnya dipegang sambil mengatakan "Kufa 'alaika hada. Kamu jaga ini. Kamu jaga lidahmu, kamu jaga mulutmu. Lalu sahabat Mu'ad bertanya, "Ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih?" Wahai Nabi Allah, apakah kita bakal dihukum oleh Allah <clears throat> karena omongan kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taqilatka ummuka ya Mu'ad." Wahai Mu'ad, ibumu kehilangan kamu. Maksudnya, wahai Mu'ad, kamu ini bagaimana sih? Apa kamu tidak ngerti? Apa kamu tidak paham? Wahal yukibbun nas finnar ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Dia adalah menelungkupkan wajah atau batang hidung manusia ke dalam neraka melainkan hasil ulah lidahnya. Jadi maksudnya di sini manusia itu paling banyak masuk neraka karena <clears throat> karena apa? Karena lidah. Jadi banyak orang masuk neraka karena lidah Lidah tidak bertulang Kemudian juga Jadi lidah ini adalah eh, Apa namanya Rosmal Kalau kita ngomong yang baik Kita panen baik Kalau kita ngomong yang buruk Ya panennya tentu buruk Semuanya adalah hasil ulah Lidahnya Berikutnya lagi di situ ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga At-Tirmizi dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala Beliau bersabda, "Aktsaru ma yudkhilun nas an-nar al-ajwafan, al-fam wal farj." Yang paling banyak menyebabkan manusia masuk neraka itu adalah dua. Yang pertama-tama mulut, lidah, lisan. Yang kedua adalah kemaluan. Jadi banyak orang masuk neraka gara-gara lidahnya atau gara-gara kemaluan, penyimpangan-penyimpangan seksual. Kemudian berikutnya lagi hadis yang ada di dalam As-Sahihain riwayat Bukhari Muslim rahmatullahi alaihima melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Beliau bersabda, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha finnar ab'ad ma bainal masyriqi wal maghrib." Sesungguhnya ada kalanya seseorang itu berbicara dengan satu perkataan yang belum jelas. Artinya dianggap oleh dia sesuatu yang biasa, nggak apa-apa, nggak masalah. Ternyata gara-gara kata-kata itu dia terperosok masuk ke dalam neraka sejauh-jauhnya lebih jauh daripada jarak antara barat dan timur. Subhanallah. Gara-gara apa? Gara-gara lisan. Karena itu orang bisa kafir gara-gara omongan. Bagaimana pada zaman Rasulullah SAW dulu kan <clears throat> menghina Rasulullah dan para sahabat, melecehkan. Maksudnya adalah guyonan, niat kami adalah guyon, niat kami adalah guyonan. Innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Lalu turun firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah, <clears throat> "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab." Qul afillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum kalau kamu tanya mereka akan mengatakan lo kami itu tidak sengaja main-main saja guyon-guyon saja lalu katanya Allah apa apakah Allah ayat-ayatnya rasulnya kamu jadikan bahan guyonan bahan olah-olahan jangan banyak alasan kamu telah kafir setelah kamu iman. Gara-gara apa? Lisan, ya. Termasuk guyonan masalah agama. Guyon masalah agama itu bahaya, wilayah yang bahaya. Kemudian itu ada hadis lagi riwayat At-Tirmizi dengan sanad yang sahih. <clears throat> Inna rajula la yatakallamu bil kalimah la yara biha ba'san yahwi biha 70 kharifan finnar. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kata yang dianggap biasa. Ternyata gara-gara satu kata itu dia masuk ke dalam api neraka sejauh-jauhnya seperti jarak 70 kilo. Jarak perjalanan 70 kilo. Ya, gara-gara omongannya. <clears throat> Seperti masalah agama. Masalah agama ini bahaya, jangan dibuat main-main. <clears throat> Contoh yang sering dibuat main-main masalah hukum. Ya. Berhukum dengan selain hukum Allah itu tidak apa-apa. Sama saja dengan hukum ini bahaya. Tidak sama, hukum adalah hukumnya Allah. Gara-gara apa? Kata-kata. Atau juga yang paling sering masalah ya simbol-simbol, simbol-simbol agama. Contoh masalah jenggot. Jenggot ini ajarannya Nabi. Nabi berjenggot, para sahabat berjenggot dan beliau juga perintahkan supaya memelihara jenggot. Ini ajaran Islam. Bahkan para ulama juga berjenggot. Alhamdulillah, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga berjenggot, Kiai Haji Hashim Asy'ari juga berjenggot. Para ulama berjenggot. Lalu dihina, opo jenggotan koyok wedus. Nah, ini bahaya, bahaya. Kalau niatnya menghina syariat jenggot, ini bisa kufur, harus taubat. Kalau niatnya menghina orang itu, nah ini dosa menghina orang. Atau juga masalah pakaian di atas mata kaki. Ini kan jelas ajarannya Nabi, ada haditsnya, ya, ada haditsnya semuanya. Dihina apa namanya? Dikatakan opo kayak kebanjiran nih, cingkrang dan yang lain-lainnya. Ini bahaya. Kalau niatnya menghina ajaran seperti ajarannya Nabi itu bisa kufur. Kalau niatnya menghina orangnya dosa. Atau juga akhwat pakai jilbab besar, pakai cadar, lalu dihina. Niki opo kura-kura ninja, kayak tikus, macam-macam lah. Nah, ini bahaya. Kalau dia menghina syariat cadar atau jilbab, kafir. Harus taubat kepada Allah. Kalau menghina orangnya dosa. Ya banyak seperti itu. Jadi pokoknya wilayah agama jangan dibuat bercanda. Ini wilayah bahaya. Niatnya guyon. Tapi ini bukan wilayah guyon. Bukan wilayah guyon. Kalau guyon, guyon cari yang lainnya saja. Ya. Tadi ayat yang saya bacakan itu tsumma kulu qulubukum ya, bukan qulubuhum ya. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik. Kemudian juga ada hadis lagi yang diriwayatkan oleh uh, At-Tabrani dan yang lain-lainnya dengan sanad yang hasan melalui jalan sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Sahabat ini tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, apakah keselamatan itu? Wahai Rasulullah, saya kepingin selamat. Caranya bagaimana supaya bisa selamat? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nasihat sangat indah. Kata beliau, "Amsik 'alaika lisanak wal yas'aka baituk wabki 'ala qati'atik. Rasulullah Muhammad SAW memberikan tiga kriteria kalau kita ingin menjadi orang yang selamat. Tiga resep keselamatan. Yang pertama-tama, amsik 'alaika lisanak. Kamu tahan lisanmu Jaga mulutmu nah, Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua Wal yasa'ka baituk Hendaklah rumahmu mencukupi bagimu Maksudnya di sini Jangan keluar rumah Kalau tidak ada perlunya Di rumah saja selamat Kalau nggak ada perlunya Jangan keluar rumah Di rumah saja Ya jadi kalau nggak ada perlu nggak usah keluar di rumah saja, selamat. Kemudian yang ketiga, wa bagi ala qati'atik, menangislah atas dosa-dosamu. Kalau berbuat dosa, berbuat salah, nangis. Maksudnya adalah tobat, kembali kepada Allah, menyesal kenapa berbuat dosa, tidak berbuat lagi, janji tidak akan ulangi selama-lamanya. Inilah resep kesuksesan menurut Rasulullah Muhammad SAW ada tiga Selanjutnya ada hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih. Beliau bersabda, "Man yatakaffal li ma baina lihyayhi wa fakhidhihi atakaffal al jannah." Barang siapa menjamin untukku menjaga mulutnya dan menjaga kemaluannya, aku jamin dia masuk ke dalam surga. Ini masalah jaminan. Kalau ada toko memberikan jaminan Barang ini dijamin baik Jaminan Yang memberi jaminan tokonya toko terpercaya Maka orang-orang pasti percaya semuanya Apalagi yang menjamin ini adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang menjamin beliau Al-Amin yang terkenal orang Jujur terpercaya Yang menjamin beliau Jaminannya apa? Jaminannya adalah Surga, Tapi syaratnya menjaga menjaga lisan dan menjaga kemaluan. Kemudian berikutnya lagi ada hadis di dalam As-Sahihain Bukhari Muslim rahmatullahi alaihima melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Kenapa di situ kok iman kepada Allah dan hari akhir? Sebenarnya maksudnya mencakup semua iman. Karena iman kepada Allah itu nah percaya enggak kepada Allah. Kalau nggak percaya kepada Allah ya nggak nyambung. Percaya kepada Allah ah, Dan juga percaya kepada hari akhir Nanti ada kiamat, nanti ada pembalasan Nanti ada perhitungan Kalau orang iman dengan doa ini Pasti menjadi orang yang baik Hendaklah berkata yang baik atau diam Jadi kata Nabi hanya ada dua pilihan Kalau ada yang baik Jangan diam, omongkan Contohnya apa? Seperti sekarang saya sedang ngomong ini pengajian Iya kan? Amar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah. Kalau ada yang baik, jangan diam, omongkan. Kalau tidak ada yang baik, diam saja, selamat. Kemudian berikutnya lagi di situ ada hadis sanatnya Hasan riwayat at tirmidzi dan yang lain-lainnya melalui Ummul Mukminin Ummu Habibah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu kalam ibni Adam alai la lah illa al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wa dzikrullah 'azza wa jalla." Semua omongan manusia itu akan mencelakakan dia, tidak menguntungkan dia. Semua omongan manusia itu mencelakakan dia, tidak menguntungkan dia kecuali amar ma'ruf menyuruh orang berbuat baik nahi mungkar melarang orang dari berbuat kemungkaran dan berzikir kepada Allah amar ma'ruf nahi mungkar berzikir kepada Allah atau juga tentu omongan-omongan mubah ya suami istri dengan anak-anak bercanda nah, itu kalau kita niatkan ibadah jadi ibadah karena kita nggak mungkin di rumah hanya diam saja nggak boleh banyak ngomong, di aja. Ya. Nah, ini perlu ngomong untuk supaya tidak timbul kekakuan. Yang penting ngomongnya bukan ngomong yang terlarang. Ya, masing-masing ada waktunya, masing-masing ada saatnya. Kemudian di situ ada riwayat lagi asar, riwayat dari sahabat sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu taalaanhu masuk menemui sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Subhanallah. Dua sahabat setia ini. Dua sahabat setia di dunia wa fil qabr wa fil akhirah. Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Sayyidina um, kemudian setelah itu Sayyidina Abu Bakar dikubur sampingnya Nabi. Kemudian Sayyidina Umar dikubur sampingnya Abu Bakar bertiga Teman di dunia, teman di alam kubur dan teman di surga nanti. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang cinta kepada Sayyidina Abu Bakar, kepada Sayyidina Umar dan kepada semua sahabat Nabi, semua istri Nabi dan kita semua berharap nanti kumpul dengan mereka semuanya di surga. Allahumma amin. Mengajarkan cinta kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ini ajarannya salafus soleh Imam Malik mengatakan bahwa para salafus soleh dulu mengajarkan kepada anak-anaknya Hubbu Abi Bakar wa Umar Mengajarkan kepada anaknya cinta kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar Sebagaimana mengajarkan Al-Quran Sahabat setia Sayyidina Umar masuk menemui Sayyidina Abu Bakar Ternyata Sayyidina Abu Bakar sedang memegang lidahnya. Lidahnya dipegang, ditarik-tarik. Ya. Lidahnya dipegang, ditarik-tarik oleh Sayyidina Abu Bakar. Lalu Sayyidina Umar tanya, "Mah, ghafarallahu lak. Ada apa? Semoga Allah mengampuni kamu. Ada apa kok kamu gitu?" Kata Sayyidina Abu Bakar, "Hadzal ladzi awradanil mawarid." Inilah yang menjerumuskan aku. Ini yang menjerumuskan aku. Subhanallah. Sayyidina Bakar seperti ini, Bagaimana dengan kita? Jadi beliau megang lidahnya ditarik-tarik. Ini yang menjerumuskan aku, yang menjerumuskan aku. Kemudian juga sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Wallahilladzi la ilaha illahu, laisa syai'un ahwat ila tunis ijnin min lisani." Demi Allah, yang tidak ada Tuhan hak kecuali Dia. Tidak ada sesuatu yang lebih pantas untuk dipenjara lebih lama daripada lisanku. Jadi kata beliau, yang lebih pantas dipenjara paling lama itu adalah lisan. Dipenjara artinya ditahan paling lama lisan. Kemudian beliau juga mengatakan, "Ya lisan, kul khairan tagnam waskut an syarrin taslam min qabli an tandam wahai lisan berkatalah yang baik supaya kamu beruntung diamlah dari yang buruk supaya kamu selamat sebelum kamu menyesal jadi beliau ngomong dengan lisannya sendiri hai lisan kalau ada yang baik kamu omongkan kalau nggak ada yang baik kamu tahan saja sebelum menyesal yang baik diomongkan maka akan membawa keberuntungan. Kemudian juga di situ ada ucapan dari sahabat Abu Hurairah dan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala majma'in. Itu terjemahannya ada beberapa yang kurang pas ya. Innahu balaghani annal insana arahu qala laisa 'ala syai'in min jasadihi ashaddu hanaqan aw ghaidan yawmal qiyamah minhu ala lisanihi illa man qala bi khaira aw amla bi khaira. Jadi sahabat Abu Hurairah dan sahabat Ibnu Abbas mengatakan telah sampai berita kepadaku bahwa manusia itu bahwa manusia itu nanti hari kiamat tidak ada anggota tubuhnya yang paling dia benci, yang paling dia marahi melebihi lisannya. Jadi anggota tubuh yang paling dimarahi itu adalah lisannya. Kecuali jika lisannya ngomong yang baik atau bertutur kata yang baik. Kemudian juga Al Hasanul Basri rahimahullahu taala mengatakan ma'aqala dinahu man lam yahfad lisana. Tidak akan pernah memahami agamanya orang yang tidak bisa menjaga lisannya. Jadi orang kalau nggak bisa jaga lisan, nggak akan pernah paham agama. Iya. Karena apa? Karena kalau orang nggak bisa jaga lisan itu, ya mohon maaf, ujung-ujungnya nanti itu apa? Keminter. Ngomong terus nggak pernah diam. Kadang ada seorang itu tanya kepada ustadz misalnya, tanya, "Bagaimana hukumnya ini?" Ustadznya baru ngomong sekejap, dia sudah ngomong sepuluh kejap. Jadi intinya dia bukan tanya. nggak tahu maksudnya apa wallahu alam. Jadi lebih banyak ngomongnya dia daripada ngomongnya ustadznya. Jadi pokoknya nggak mau dengar ngomong ngomong ngomong nggak pernah paham agama. Karena dia nggak nggak sanggup untuk mendengarkan. nggak sanggup dengar, ngomong terus. Kemudian juga di antara dampak lisan yang paling minim, dampak buruk lisan yang paling minim apa? Dampak buruk lisan yang paling minim adalah berbicara sesuatu yang tidak ada gunanya. Itu dampak buruk lisan yang paling minim, ngomong yang tidak ada gunanya. Bagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat At-Tirmizi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan apa yang tidak ada perlunya, nggak ada gunanya. Jadi orang yang kalau Islamnya baik, yang tidak ada gunanya, nggak ada perlunya, sia-sia ditinggalkan, baik ucapan ataupun perbuatan. Nah, setelah itu di itu ada terjemahan, saya terjemahannya salah. Terjemahannya salah 100%. Ya, ucapan dari Abu Ubaidah dari Al-Hasan. Di situ terjemahannya saya lihat 100%, itulah bahaya orang nggak bisa nggak bisa bahasa Arab. Kalau terjemahannya keliru, ikut-ikutan keliru. Karena walaupun penerbit itu punya komitmen menjaga keotentikan terjemahan, masih ada juga salah dalam terjemahan. Bahkan kadang salahnya fatal. Kayak itu, kata-kata Al-Hasanul Basri itu salahnya itu total. Sama sekali nggak nyambung. Ya. Karena mungkin bahasa Arabnya salah cetak, yang terjemahkan nggak paham, Diterjemahkan sesuai dengan salah cetak juga. Bahasa Arabnya berbunyi min alamati i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi an yaj'ala syughlahu ma la ya'ni khudlanan min Allah 'azza wa jalla. Di antara tanda Allah berpaling dari seorang hamba adalah hamba itu menyibukkan dirinya terhadap sesuatu yang tidak ada gunanya itu adalah sebagai bentuk penghinaan dari Allah untuk dia. Sama enggak? 100% beda. Jadi termasuk tanda orang ditinggalkan Allah, orang ditinggalkan Allah. Itu adalah orang yang sibuk melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya. Sibuk menghabiskan waktu untuk hal yang tidak ada gunanya Berarti orang ini orang ditinggalkan Allah. Allah berpaling dari dia. Dan itu sebagai bentuk khudlan, sebagai bentuk penghinaan dari Allah untuk dia. Subhanallah. Nah, ini perlu kita sering merenung. Berarti kalau selama ini kita sering buang-buang waktu cuma-cuma, tidak ada gunanya. Kita melakukan perbuatan yang sia-sia, tidak ada gunanya. Kita perlu mikir, jangan-jangan Allah meninggalkan saya. Jangan-jangan Allah berpaling dari saya. Jangan-jangan ini adalah sebagai bentuk penghinaan dari Allah untuk saya. Karena apa? Buang waktu yang cuma-cuma. Ya, subhanallah. Jadi di antara tanda Allah berpaling dari seorang hamba, Allah menjadikan hamba itu sibuk dengan perkara yang tidak ada gunanya. Itu adalah, adalah bentuk penghinaan dari Allah untuk dia. Subhanallah. Jadi sekali lagi kalau kita melakukan hal-hal yang sia-sia, tidak ada gunanya, kita ingat-ingat ini. Bukankah ini adalah tanda Allah berpaling dari saya? Bukankah ini tanda Allah meninggalkan saya? Bukankah ini adalah tanda khudlan, penghinaan Allah untuk saya? Naudzubillah. Nas'alullah salama wal afiyah. Jangan sampai kita berbuat hal-hal yang sia-sia yang tidak ada gunanya. Kemudian juga Waqala Sahal berkata Sahal, "Man takallama fi ma la ya'ni as sidq." Barang siapa yang mengatakan, yang ngomong yang tidak ada gunanya, berbicara yang tidak ada gunanya, maka dia akan terhalangi daripada kejujuran. Jadi orang yang banyak ngomong tidak ada gunanya, ngomong tidak ada gunanya, maka orang ini biasanya sulit untuk menjadi orang jujur terhalangi dari kejujuran. Karena dia gampang ngomong sehingga kadang pun akhirnya gampang bohong. Gampang bohong. Iya. Itulah dampak-dampak daripada banyak ngomong yang tidak ada gunanya. Belum lagi nanti kalau kita perinci ada yang namanya riba Saya punya materi sangat bagus khusus masalah riba Mungkin itu besok aja. Besok kita akan bicara secara khusus masalah Ghibah Ghibah itu menggunjing Bicarakan orang yang orang tidak suka Ngerumpi, gosip, rasan-rasan, ngerasani InsyaAllah besok aja Supaya kita tahu seperti apa ghibah itu Seperti apa ghibah itu Ghibah ada lagi namimah Namimah itu adu domba Di sini ngomong begini di sana ngomong begitu, akhirnya dua orang itu pecah, bertengkar, bertikai gara-gara dia adu domba. Rasulullah Muhammad SAW alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata namam." Tidak akan masuk ke dalam surga namam, orang yang suka adu domba. Kemudian juga al-kalam al-batil al-fahish, omongan-omongan yang batal, omongan-omongan yang keji. Kadang ngomong yang keji, ya. Kemudian juga kalam dilwajhen atau orang yang ngomongnya punya dua wajah. Orang punya dua wajah ini repot. Di depan kita pro kita, di belakang kita kontra kita. Ya. Jadi punya dua wajah, bahkan punya seribu wajah. Ini bahaya dan ini sifat orang munafik. Kemudian juga al mirak wal jidal wal khusuma yaitu yaitu bantah-bantahan, berdebat. Ya, bantah-bantah berdebat, debat kusir tidak ada gunanya. Ya, seperti kita selama ini bola itu diajak debat. Tadi malam yang main mana, besoknya debat. Wah, eman itu wah, gini, mestinya gini, debat ya, debat apa tidak ada faedahnya ini. Ini pengamat-pengamat ini. Debat. Ini tidak ada faedahnya semuanya, debat kusir. Apalagi agama dibuat debat tanpa tanpa ilmu buat main-main. Karena sekarang ini aneh-aneh. Sekarang ini mau aneh Hmm. Saya barusan dapat kabar Orang beritahu saya, ya. Ya, orang ini jarang jarang belajar agama, jarang ke pengajian. Tapi tiba-tiba sekarang ini berbicara sangat yakin. Apa bicaranya? Bahwa apa namanya Borobudur itu adalah bikinannya Nabi Sulaiman. Jadi Borobudur itu bikinannya Nabi Sulaiman. Kemudian kerajaan yang itu Belgis tempatnya menyembah e, matahari itu di negeri Sabah, itu di Wonosobo. Orang ini yakin betul, sudahlah, yakin saya mantep betul sudah. Bukti-buktinya jelas. Ya, orang ini nang pengajian gak tahu iki. Tapi lah ngomong masalah ini ini kok mantep betul. Iya. Jadi dia begitu yakin bahwasanya Borobudur itu adalah bikinannya Nabi Sulaiman. Tempatnya Ratu Belkis menyembah matahari dengan apa namanya prajuritnya itu di Wonosobo. Sabah itu Wonosobo. Padahal negeri Sabah itu di Yaman sana lo. Dan ternyata kemudian saya lihat di internet, ternyata ada yang seperti itu artikel. Dari satu orang mengarang ilmunya ilmu gatuk namanya Watuk-gatuk kan pakai angka-angka, ayat tuh hitung-hitung, waduh, bulat ini waduh, bulat. Kita baca bisa pusing sendiri. Kesimpulannya Borobudur itu dibikin oleh Nabi Sulaiman. Allahu Akbar. Nah, ini kan ini kan ngelantur. Ini ngomong ngelantur. Ya sudah dosa, ngarang-ngarang, bohongi orang. Tapi halal yang aneh-aneh itu banyak orang seneng. Makanya kalau kepingin diterima orang itu bikin yang aneh-aneh saja. Khalif orof. Hendaklah kamu melakukan sesuatu yang aneh, menyelisihi, kamu akan terkenal. Sehingga para ulama mengatakan, mohon maaf ya, mohon maaf. Kalau kamu kepingin terkenal, mohon maaf ya, kamu kencing saja di sumur zam-zam. Ini ucapannya para ulama. Artinya apa? Sumur zam-zam, kalau ada orang kencing di situ, langsung terkenal saat dunia. Langsung dunia terkenal, langsung Facebook, Twitter semuanya. Fulan dari Indonesia, dia kencing di sumur zam-zam. Ya. Kalau kepingin terkenal gitu, aneh-aneh saja. Nulis buku yang aneh-aneh, terkenal. Ya, tapi dosa. Bahkan sahabat apa namanya ada sahabat Nabi mengatakan nanti datang akhir zaman ketika orang mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan hadis Nabi nggak ada orang mau. Akhirnya karena dia yang diterima masyarakat, dia hanya ngarang. Kalau saya ngajarkan Quran Sunnah nggak ada orang mau, udah saya ngarang aja yang yang aneh-aneh aja biar orang mau. Akhirnya betul dia ngarang yang aneh-aneh orang mau juga. Kemudian juga termasuk omongan-omongan yang terlarang adalah nyanyian. Terutama nyanyian yang pasti haramnya, ya. Lagu-lagu sekarang itu kan isinya adalah cinta, cinta, ku peluk, ku cium dan yang lainnya. Kaulah segalanya bagiku, aku hidup demi kamu, aku mati demi kamu. Tidak bisa makan kalau tidak melihat kamu. Nah, ini kata-kata sia-sia semua. Ya. Atau arahnya kepada pacaran, perzinahan, Kemudian juga kata-kata Dampaknya adalah bohong, ya bohong. Orang kalau bohong itu tidak bisa bohong satu, bohong satu itu tidak bisa. Karena mula-mula niatnya bohong satu, ternyata kebohongan ini perlu ditutupi oleh kebohongan berikutnya. Akhirnya dia berada dalam putaran kebohongan. Paling enak itu jujur. Kulil hakka walau kana murra. Jujur tidak enak pertamanya, belakangnya enak. Tapi bohong pertamanya enak, belakangnya tidak enak. Kalau sudah orang itu bohong dan ketahuan bohongnya, sulit untuk dipercaya lagi. Kemudian diantara buruk dampak buruk lisan pula adalah memuji, memuji berlebih-lebihan. Apalagi memuji langsung di depan orangnya berlebih-lebihan dan memujinya kadang ditambah-tambahi bohong, ah, ini bahaya, bahaya. Ya biasa orang-orang suka muji-muji orang-orang yang punya apa namanya, yang punya kedudukan, punya jabatan. Kemudian juga as menghina Menghina orang juga bahaya Jangan sekali-kali menghina Menghina ini bahaya Orang yang menghina orang lain Pasti dihukum oleh Allah Kena seperti itu Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala mengatakan lau sakhartu min kalbin la khasyitu an akuna kalban. Kalau aku menghina anjing, aku khawatir aku menjadi anjing. Jadi menghina itu bahaya. Nanti insyaallah besok kita bahas panjang lebar dan yang lain-lainnya juga bahkan termasuk bercanda. Kadang kita ini bercanda berlebih-lebihan sampai menyakiti hati orang. Maksudnya orang ini bercanda, tapi orang lain menangkapnya lain, sakit hati gara-gara canda itu. Berapa banyak sahabat yang putus persahabatannya gara-gara bercanda yang berlebihan, menyinggung. Sampai ada satu orang, ya. Satu orang, orang ini dihina, tapi sebenarnya orang yang ngomong nggak niat menghina, niatnya itu bercanda. Niatnya bercanda. Oh, fulan ini begini. Ya. Niatnya bercanda aja. Ternyata orang yang dengar itu marah-marah. Marah sakit hati. Lalu berdoa kepada Allah, ya Allah, matikan mereka semuanya ya Allah. Kami seperti itu matikan mereka semuanya. Subhanallah mereka semua benar-benar mati akhirnya. Walaupun nggak langsung ya, satu-satu matinya. Yang kita ambil di sini si orang yang bercanda itu maksudnya adalah bercanda. Ternyata yang dicandai itu nggak terima, sakit hati. Sampai doa seperti itu, matikan dia ya Allah. Ya, bercanda, bercanda boleh. Kayak Nabi, kalau bercanda jujur, tidak berlebih-lebihan, seperlunya saja untuk mencairkan suasana, ya. Nabi juga bercanda. Kalau kita lihat candanya Nabi itu indah, Candanya Nabi biasanya dengan orang-orang yang lemah, yang butuh bercanda. Orang-orang perempuan, nenek-nenek, atau anak-anak kecil yang butuh bercanda. Tapi kalau orang-orang yang tidak butuh bercanda, nggak ada riwayatnya Nabi bercanda. Tidak ada riwayat Nabi bercanda dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, nggak ada riwayatnya bercanda. Tapi bercanda dengan nenek. Nenek datang ke Nabi, "Wahai Rasulullah, doakan saya masuk surga." Kata Rasulullah, oh maaf di surga tidak ada orang tua. Wah, orang ini nangis pulang. Oleh Nabi dipanggil, lu maksudnya nenek kalau masuk surga nanti kembali menjadi muda, kembali gadis. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna habakara. Ini kan bercanda ilmiah. Lalu ada seorang istri Rasulullah mengatakan bukankah suamimu itu yang matanya ada putihnya ya? Lu enggak Rasulullah, suami saya matanya normal. Loh, bukankah semua orang matanya ada putihnya? Oh iya ya. Ya. Kemudian juga Nabi mengatakan kepada seorang sahabat, "Inna hamiluka ala waladin naqah." Kami akan membawamu di atas anaknya unta. Ya Rasulullah, anaknya unta masa kuat ya Rasulullah? Kata Rasulullah, bukankah semua unta adalah anaknya unta?" Onta segede apapun adalah anaknya onta. Ini candanya Nabi. Kemudian ada anak kecil, dia memelihara burung, burungnya mati, dia bersedih. Rasulullah lewat menghibur, "Ya Aba Umar, ma fa'alan nughair?" Wahai Abu Umar, kenapa burungmu mati ya? Anak kecil dipanggil dengan kunyah, pakai penghormatan, "Ya Aba Umar, wahai Abu Umar, burungmu mati ya?" Bercanda. Intinya seperti garam di masakan. Masakan enggak ada garamnya, enggak enak. Kebanyakan garam rasanya rusak. Garamnya cukup enak. Itulah bercanda. Ya, jadi itulah dampak-dampak buruk dari lisan, fudulul kalam. Masalah ini belum tuntas. Insya Allah besok kita masih bahas yaitu secara khusus kita akan bicara tentang ghibah. Wallahu alam. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau sudah ada yang nulis kertas. Syukron. Bolehkah seseorang itu berbohong untuk mendamaikan dua kubu yang sedang bertikai? Boleh. Ada hadisnya itu. Yaitu la yahillu minal kadzib illa fi thalath. Tidak dihalalkan bohong itu kecuali dalam tiga perkara. Yang pertama-tama li islahi dzatil bain, untuk mendamaikan dua orang yang bertikai. Bohong tidak apa-apa. Kita bilang kepada yang satu ya bahwa yang sana itu kepingin damai sama kamu, cinta sama kamu, muji-muji kamu, masya Allah. Padahal enggak. Kita datang yang sana bilang seperti itu. Wah yang sana itu masya Allah muji-muji kamu, kepingin damai. Pokoknya dia menyesal dulu-dulu itu. Padahal enggak. Akhirnya dua kelompok ini damai boleh. Itu bohong yang maslahatnya 100% madorotnya enggak ada sama sekali. Kemudian termasuk bohong yang boleh itu pula adalah bohong fil harb di dalam perang. Suasana perang itu bohong, nggak apa-apa. Jadi kalau perang jangan jujur, ya. E, nulis di status senjata kami adalah e, panah tinggal satu. Senjata kami adalah pisau dapur tapi sudah putus. Jadi dia jujur. Ya jangan. Kalau perang itu bohong nggak apa-apa. Alhamdulillah nuklir saya tinggal seratus. Karena nggak punya nuklir, nggak apa-apa. Bohong. Memang kalau perang ya harus bohong, nggak boleh jujur. Perang jujur ya habis. Ketangkap misalnya ditanya, "Mana teman-temanmu?" "Oh, teman saya di situ ada, di jalan ini alamatnya gang ini ada ini." Ya jangan. Bilang aja teman saya mati semuanya sudah. Bohong nggak apa-apa dalam perang. Kemudian yang ketiga, bohong ya, kita rajuli fi ahli. Suami boleh membohongi istri. Jadi membohongi istri itu boleh. Nah, tapi bohong seperti apa dulu? Jangan disalahpahami. Saya khawatir saya baru ngomong gini, langsung pulang ngambil sandal. Langsung praktek sudah bohong pada istri eh, ini bahaya bahaya ngaji nggak penuh itu gitu nanti ngomongnya belum tuntas sudah sudah pulang jadi bohong kepada istri itu boleh tapi para ulama memberikan batasan bohong dalam hal cinta Bahkan juga istri pun bohong kepada suami boleh dalam hal cinta. Nah, itu tidak apa-apa bohong. Misalnya istrinya tanya, wahai suamiku, kamu cinta tidak kepadaku? Suaminya nggak cinta, jangan jujur. Wahai istriku, sama sekali nggak cinta kepadamu. Ya bubar rumah tangganya. Nah, ini boleh bohong, wahai istriku, wahai istriku, kau adalah wanita tercantik di dunia nomor dua. Ah, nomor dua? Yang nomor satu siapa? Yang nomor satu kau apabila tersenyum. Waduh, langsung kelepek-kelepek. Jadi bohong tidak apa-apa, jangan jujur. Istri pun juga gitu, nggak cinta kepada suami. Suaminya tanya, kau cinta nggak kepadaku? Dia bilang, di dunia ini kaulah yang aku cintai. Padahal nggak cinta. Nah, ini bohong yang maslahatnya 100%, tidak ada madorotnya sama sekali. Karena saya pernah ceramah begini, ada seorang jamaah disalahgunakan. Dia selalu bohong kepada istrinya. Ketika ditekor istrinya ketahuan, dia bilang, "Ustaz Abdullah bilang nggak apa-apa bohongi istri." Loh. Waduh. Istrinya komplain ke saya, "Apa benar Antum mengatakan membohongi istri tidak apa-apa. Lu bohong istri yang boleh bohong dalam hal cinta. Wah, oh, itu loh. Lah ini tidak ini main-main kemana-mana ditanya istri dari mana? Dari masjid. <laughs> ya. Berkata erotis kepada suami atau istri boleh apa tidak? Kalau boleh apa ada batasannya? Boleh halalam toiban Suami istri itu tanpa batas, semuanya boleh, yang penting senang. Yang dilarang dalam suami istri cuma dua saja berdasarkan hadith yang sahih. Selebihnya boleh halalan taiban yang penting sama-sama senang. Kalau itu bisa menambah apa namanya? bisa menambah keharmonisan rumah tangga. Yang tidak boleh cuma dua suami istri itu. Yang pertama-tama jima di farji ketika head. Itu yang pertama. Yang kedua, anal seks. Anal seks itu jimat melalui lubang dubur. Itu yang dilarang. seleb, selebihnya dari itu halalan taiban semuanya. Ya, kalau tak ada yang bilang boleh, nggak boleh itu pendapat-pendapat saja. Dalil nggak ada. Jadi semuanya itu boleh halalan taiban Bahkan kalau kita niat untuk supaya menjaga keharmonisan rumah tangga, dapat ganjaran berpahala itu. Jadi bukan kata-kata yang sia-sia ya, berpahala. Kalau orang bisa kafir karena omongan, misalnya orang-orang jil yang ucapannya kelewatan, maka siapa yang bisa menfatwakan bahwa orang tersebut sudah kafir? Apakah kalangan ulama seperti MUI dan yang lainnya? Gini ya, kalau orang itu sudah jelas-jelas membicarakan masalah agama tanpa dasar ilmu, mengkritisi Al-Qur'an, mengkritisi hukum-hukum yang sudah baku di Al-Qur'an, ya dan dia ngomong itu dengan dasar ilmu. Sudah diingatkan nggak mau ngeyel, ya bahaya itu. Misalnya orang mengatakan, ya hukum Allah itu nggak ada, nggak berlaku. Itu hukum hukum apa namanya? Hukum primitif, nggak bisa diamalkan itu sekarang. Ini bahaya, ini kata-kata kufur, bisa kafir orangnya. Tinggal dijelaskan ke orangnya, apa kamu ucapannya jelas, apa sadar, nggak terpaksa. Apa kamu tahu kalau itu nggak boleh? Ini sudah dasar-dasarnya. Setelah semuanya diterangkan, syarat-syarat lengkap, tidak ada penghalang, dia tetap berkata gitu juga, ya bisa jatuh vonis kafir. Ini orang cil ya, Islam liberal maksudnya ya, liberal. Liberal, sekuler, pluralisme seperti itu. Itu bahaya sekali. Ya, saya kira untuk pertanyaannya itu aja, tanpa terasa sudah jam 5 ini. Sekarang kita kuisnya. Yang belum terjawab mohon dimaafkan. Kalau ada pertanyaan kuis mohon dibawa ke depan sebelum diambil. Ada lagi di belakang? Kalau tidak ada, saya putar-putar dulu. Ini buku kecil dulu Mengikuti ajaran Nabi Judulnya Nama didik Alamat Zona Ning Burhut Apa ini? Merhabis sekian-sekian Jadi tadi kan pertanyaannya Bahwa kita jangan hanya memperhatikan amal Tapi juga memperhatikan bagaimana amal menjadi baik Apa saja kemarin telah diterangkan yang pertama khidmat Kedua taat kepada Allah Nah ini jawabannya nggak cocok, nggak tepat jawabannya ya Jadi jawabannya tidak sesuai dengan yang diinginkan Yang tadi mana? Ya. Khairuddin IRS e nomor HP sekian-sekian. Ikhlas karena Allah mengikuti sunnah. Kurang lengkap jawabannya. Masa lupa antum kemarin? Masih hangat loh, Rek. Kemarin saya ulang-ulang berapa kali. Dan di buku juga ada itu. Romi Karang Tengah Dau nomor HP sekian-sekian. Ikhlas mengikuti sunnah Kebaikan yang kita lakukan dari Allah Kita merasa kurang maksimal dalam beribadah Nah ini betul Jawabannya betul Kemudian berikutnya lagi Kitabnya berjudul Tauhid Kunci Kebahagiaan Ini kurang tepat jawabannya Kurang tepat. Kok banyak yang kurang tepat ya? Pertanyaannya kurang jelas mungkin ya. Saya kira sudah jelas pertanyaannya kan? Nah ini Ini Darmanto Dari Banyuwangi Waduh Masya Allah jauh sekali orangnya ini Nomor HP sekian-sekian Hal-hal yang diperhatikan dalam beramal Ikhlas lillahi ta'ala Ittiba sunnah Memperbaiki amalan yang masih belum benar Tidak asal-asalan Tidak ujub Bangga diri Kok kurang jawabannya ini ya Kurang jawabannya ini Yaitu merasa bahwasanya Amalan itu benar-benar dari Allah Jadi amalannya dari Allah Nah ini berarti salah ini jawabannya Banyak yang kurang tepat jawabannya. Ini kalau ujian nasional nggak lulus ini. Nggak tepat juga. Saya nggak nyebutkan namanya ya, khawatir salah nanti. Tadi sudah kadung menyebut ini. Saya pikir benar ya. Salah juga. Banyak yang salah? Masya Allah. Salah juga. Oh ini betul ini. Ini betul. Tapi yang kurang kurang tepat. Saya tidak menyebutkan namanya dulu ya. Kurang kurang tepat. Kurang. Wah, salah semua ini. Nah ini insya Allah betul Ismawati Jalan Pisang Agung Nomor HP sekian-sekian Ikhlas mengikuti sunnah Rasul Amalannya tidak asal-asalan Atau memperbaiki amalannya Setelah beramal tidak bangga Malah berpikir saya bisa beramal karena milik Allah Ya Udah masih kurang satu sebenarnya ini Mas tidak jadi ya Kurang satu Kurang satu ya Iya Kalau nggak ada yang betul besok ya, ya waktunya terbatas mau buka soalnya ini. Ya, saya ambil satu lagi. Kalau memang ternyata salah satu ini, berarti ditunda besok ya. Tidak, tidak tepat. Ya, berarti ditunda besok aja kuisnya. Wallahu alam. Saya kira itu dulu kita tutup dengan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Ini buat besok aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma qsim lana min khasyatika ma taqulu bihi bainana wa bain ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم إنك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأهلنا وإخواننا وأخواتنا وأسرتنا وأقربائنا وجميع المسلمين من النار اللهم أعطك